Qaulul mufid fihi masail. Al-ula si'atu fadlillah. Luasnya karunia Allah. Nah. Betapa luasnya karunia Allah dengan mudah mereka yang bertauhid Allah masukkan ke dalam jannah ala makana alaihi minal amal apapun yang amalan yang dia dia kerjakan. Asalnya kasratu sawabi tauhid indallah. Besar atau banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti dalam hadis malat nah malat bihinna la ilaha illallah. Jadi ini lemah. Malat bihinna La ilaha illallah As-salifah Takfiruhu ma'adhalika lidzunub Terhapusnya dengan ini samping banyaknya tauhid, banyaknya pahala tauhid, juga tauhid itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Seperti dalam hadis Anas bin Malik hadis qudsi Allah berfirman, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan Allah mengutuskan dosa la ataituka bi qurabiha maghfiratan nah itu syahidnya menghapuskan do, dosa. Jadi tauhid itu menghapuskan dosa. Semakin bersih, semakin murni, semakin kuat, maka semakin nah, banyak dosa yang terhapus. Ar-rabi'ah tafsirul ayatil lati fi suratil an'am. <clears throat> Tafsir al-ayat fi suratil an'am yani alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Makna zulm di situ asyirik. Mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman lawan. Berarti yang dimaksud adalah tau tauhid dan syirik. Nah. Mulai kalahumul amnu wahum muhtadun. Al-khamisah ta'ammul al-khams al-lawati fi hadis Ubadah. Nah, perhatikan hadis Ubadah bin Samit. Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه شهادتان يا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه annal jannata haqqun wan nar haqqun. Itu yang lima. Nah, ini sudah lewat. Nah, menunjukkan betapa kesaksian tentang syahadat tauhid nah, pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya demikian pula terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah diciptakan oleh Allah diatur oleh Allah diperintah pula sebagai Rasul utusan Allah dan kalimatnya. Kalimatnya di sini katakan para ulama, beliau diciptakan oleh Allah dengan kun, tapi bukan kun. Nabi Isa diciptakan dengan kun, bikun kana. Terjadi dengan kun. Kun fayakun. Inna masal Isa kama in, inna Allah sali Adam. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Dengan kun itulah Nabi Isa tercipta, tapi bukan kun. Nah, kun itu kalam kalam Allah, perintah dari Allah. Nah, tapi dengan kun itulah Allah Isa tercipta sebagaimana dalam ayat tadi. Nah, maka hukum kun fayakun. Nah, ini juga apa namanya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan apa? Tuh, berarti kalamullah itu makhluk. Nah, Ya, mereka mengatakan kalau Allah itu masuk ini buktinya. Nah, bahwa nah, Nabi Isa itu adalah kalau Allah. Hmm, berarti kalau Allah mah, makhluk. Paham ini kan subhatnya? Nah, jadi bantahnya Pak dibantah para ulama itu seperti itu bahwa beliau alaihi salam ya dikun karena dengan kun terjadi. Walaisah wa kun. Bukanlah beliau itu kunnya tapi bikun karena. Mampu enggak? Nah. Qala الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وبعد وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين Nah, kalau anda gabungkan antara hadis Ubadah dan hadis Ibn bin Malik ya dan yang setelahnya yang setelahnya lagi hadis Nabi Abu Sa'id kalau itu dianggap sahih ada yang paling akhir lagi hadis Anas bin Malik hadis kursi maka anda akan tahu makna la ilaha illallah itu dan semakin jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tertipu apa yang dimaksud dengan kesalahan orang-orang tertipu di dalam Nah, futon itu dikatakan yaitu orang-orang yang mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kana min ahli jannah. Fonis mereka <clears throat> ya, penetapan mereka bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti ahli jannah, berbuat apapun dia hatta berbuat syirik, dia nyembah kuburan, berdoa ke kuburan, minta kepada wali minta syafaat kepada wali minta syafaat barokah kepada wali orang mati minta barokah kepada penghuni kubur misalnya nah minta yakni kesembuhan kepada pohon nah, ya menggantungkan jimat kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dia tetap ahli jannah ini yang makrur. nah itu yang dimak dimaksud nah padahal apa hmm, dia mendatangkan hal-hal yang merusak nah, tauhid tersebut. Nah lihat tadi, kalau misalnya kita pun apa, nah, ya ini mengatakan dia mengatakan seperti ini, tinggal dibawakan hadis tiga orang yang dia itu dilemparkan ke neraka sebelum Ubadul Autan. Sebelum sebelum para penyembah berhala. Orang yang menuntut ilmu. Ya, mencari ilmu, ya belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi dia bukan untuk mengilmu untuk Nah, karena Allah supaya digelar apa? Qari, supaya digelar ustaz, sebagai di, supaya digelar apa? musyrif, apalagi? Hah? Nah, lalu dilemparkan ke dalam neraka mujahid. Dia berbuat supaya digelar orang pahlawan, pendekar, jagoan, apalagi pejuang, ya untuk dapatkan gelar ini bayangkan dia juga mengucapkan la ilaha illallah dilemparkan ke neraka kemudian orang yang punya harta banyak nah, berinfak tapi untuk dikatakan muhsini nah dilemparkan juga ke dalam neraka lalu mana? nah kalau memang orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu pasti jadi ahli jannah nah sementara dia melakukan kesyirikan nah ya <clears throat> nah ini yang dimaksud Abdul. Lihat di dalam hadis Ibn. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, nah, ya, nah, Inna Allah fa Inna Allah harma alam nar. Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya di bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah muncul muncul dari lubuk hatinya didorong oleh enam keyakinan dan kesadarannya kejujurannya kepasrahannya dan kebulatan enam kesikohannya kepada Allah dia mengucapkan la ilaha illallah yakin dan tunduk nah dengan kebenaran la ilaha illallah ini baru dia akan dihalang dihalangi dari dari neraka nah baik قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث إقبال Nah, tanbih perhati mem, iya, e, memusatkan perhatian kita membawa kepada nah, syarat yang disebutkan di dalam hadis Ibban. Ada falahullahu ma'nam ala nam yakni ala makan alaihi amal ya persaksian-persaksian itu di dukung dikuatkan dengan syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Ibn. Ya betul di nikah wajah Allah. Itu dia yang benar. Nah, artinya kata beliau enam hakiknya disebut yang menukil perkataan Ibnu Hajar, al muradu min anna man qalaha mukhlishan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ikhlas karena Allah tidak akan pernah dia meninggalkan faraid. Orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan meninggalkan kewajibannya. Nah, karena keikhlasan itu kan membawa dia kepada penunaian al-lazim, menunaikan hal-hal yang menjadi kelaziman tuntutan dari nah, bukti keikhlasan tersebut. Nah, Nah, ya, diterangkan di atas di, oleh apa oleh muhafiznya eh, menukilkan perkataan Ibnu Hajar. Ada bantahan baik. Nah, nah yang jelas fa inna Allah harrama alaiya 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah. Itu berbisa bermakna enam tahrimnya itu Yani tahrimu dukhulin nar bi syarti husul qabulil amal salih wa tajawuz anis sayyi wallahu alam. Bisa bermakna bahwa dia dimasukkan ke ini eh, dihalangi masuk neraka, tidak akan masuk neraka dengan syarat terwujudnya diterimanya penerimaan amalan solehnya dan dimaafkan atau tadi yakni dimaafkan kejelekan kejelekan yang dia lakukan. Nah, kalau betul-betul dia mengucapkannya karena karena Allah. Ya yabtaghi bidzalika wajah Allah. Allah halangi. Sebagai gambaran mungkin kalau sulit untuk memahami ini, gambaran ya, hadis bitafah. Hadis bitafah. Lebih ringan. Ya. Nah, ini beliau juga terbawa dengan hadis kalam ya. Hadis bitafah jelas. Dia mengucapkan karena mengharapkan wajah Allah walaupun 99 catatan amalan yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tapi dia betul-betul mengucapkannya karena Allah itu membuat terhalang. Ya, dia dihalangi dari neraka. Nah, ini makna kalimat nah, yang disebutkan dalam hadis Ibn itu ya betul bidzalika wajah Allah itu syaratnya. Orang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Taimin, orang yang ya betul bidzalika wajah Allah pasti dia akan menjaga dan akan berusaha untuk meraih apa sebabnya Allah itu ridha. Nah, bagaimana supaya Allah itu ridha? Nah, maka dia akan berbuat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wallahu a'lam. Falasamina Yang kesembilan, kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ala sih ini ala fardhi al hadis. Karena hadis itu sahih, maka ini menunjukkan bahwa para ambia pun perlu diingatkan pun tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya, mereka pun artinya Allah sendiri yang mengingatkan. Nah, mereka sendiri juga memintanya kepada kepada Allah. At-nasi'ah tanbih bi jami'il makhlukat. Ya, mengingatkan menegaskan bahwa tentang beratnya kalimat la ilaha illallah itu dibandingkan seluruh makhluk. Ma'anna katsiran Padahal banyak miman yaquluha orang-orang yang mengatakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini yakhifu mizanuhu. Nah, ringan timbangannya. Hanya ini kenapa? Karena dia mengucapkannya tidak karena mengharapkan wajah Allah. Dia mengucapkannya hanya sekedar mengucapkan, tidak dia tunaikan konsekuensi dan nah tuntutan dari kalimat kalimat tersebut. Nah, sehingga walaupun dia mengucapkan mungkin ribuan kali, tetap ringan timbangan tersebut karena dia dan nah, tidak memenuhi surut-surutnya. Tidak ada ketundukan kepada dalam dirinya, tidak ada kejujuran ketika mengucapkannya mungkin, tidak ada keyakinan, ya, tidak ada rasa mahabbah terhadap kalimat tersebut, dan, dan seterusnya. al asyirah yang ke-10 nas ala annal aradina sab'un kas samawat nas dalil tegas bahwa bumi itu tujuh lah langit. Tapi kalau itu soh, sohnya hadisnya. Nah, yang lebih soh itu disebutkan dalam ayatnya surat at talab Ya. Nah, Allah yang menciptakan langit ya sama samawat wa minal ardi nah, ya mislahunna dan bumi juga seperti itu seperti langit dalam hal apa seperti langit. Keindahan beda, penghuni beda, ukuran beda. Jadi apa? Dalam hal lapisannya tujuh kata para ulama. Yang ke sebelas, annalahunna ummarad bahwa bumi eh, langit sebagaimana punya umar yang memakmurkan, yang mengisinya, yang menempati di sana. Nah, asalnya ta'asyara isbatus sifat <clears throat> mengisbatkan sifat khilafan lil asy'ariyah khilafan lil asy'ariyah mana sifatnya sifat al-qaul itu satu kemudian sifat al wajah sifat al wajah la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah nah sifat sifat Kemudian sifat al-qaul bahwa Allah itu berbicara. Nah, qala Allah taala kata Rasulullah. Nah. Dan sifat apa lagi? Baik itu nah. Qala di dalam naskah yang lain mungkin disebutkan khilafan lil mu'attilah. Kalau di khilafan lil mu'attilah masuk ke dalamnya asy'ariyah ya masuk ke dalamnya asyairah tapi ini dikhususkan asyairah nah ya, sifat wajah nah, ini diingkari ya oleh mereka sifat apa lagi uh, ah, al qaul kemudian sifat al kalam wa kalimatuhu alqaha ila maryam qala rahimallahu as-salisata asyara annaka idza arafta hadits anas hadis kursi hadis Anas hadis kursi arafta anna qawlahu fi hadis Iqban maka anda tahu bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Iqban fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah annahu tarku syirki laisa qawlaha bil lisan nah hadis hadis Anas bin Malik kan yang Allah sebutkan apa Nah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kamu datang ke menghadapku tidak menyekutukan aku dengan apapun, tidak berbuat syirik. Maka Anda tahu bahwa kalimat yang disebutkan di dalam hadis Ibban atau hadis Ibn itu fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah itu artinya tarkus syirki. Barulah dia nah, nah itu artinya dia yabtaghi bidzalika wajh Allah. Perintah Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhi syirik itu akan dia lakukan. Laisa qaulaha bil lisan, bukan sekadar mengucap mengucapkannya. Nah, baik. Qala Ar-rabi'ata ta'ammul jam' baina kauni Isa wa Muhammad abdai al abdaillahi wa rasulaihi. Digabungkan di sini keadaan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dua hamba Allah dan dua rasul Allah. Nah, ya, dan predikat hamba itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Nah, Seorang yang kalau dia mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Dia akan menjadi budaknya. Nah mereka berdua, beliau berdua alaihi wassalam adalah hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, Alhamdulillah khamisah ma'rifatu istifati Isa bikaunihi kalimatullah. Bikaunihi kalimatullah. Nah, mengenal keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimatullah. Nah, ya yang di kita terangkan tadi kita sebutkan tadi kalimatullah di sini maksudnya adalah kun nah jadi dengan kun itu Nabi Isa tercipta nah, walaisa Isa huwal kun Nabi Isa bukanlah kun itu tapi dia dengan kun tercipta as sata asyarah ma'rifatu kaunihi ruhan minhu ini keadaan Nabi Isa alaihissalam sebagai ruh dari Allah ini ruh diantara antara ruh yang Allah ciptakan Enam di antaranya. as asyarah ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan mengenal keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Ya, dengan dalam syahadat tadi, termasuk dalam hal-hal yang menunjukkan apa keutamaan rangkaian tauhid yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Asalnya sabiata asyarah ma'rifatu qawlihi ala makana minal amal jadi mengenal ah, pengertian dari sabda Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga sebagai ini atas apa yang dilakukannya dari amalan. Nah, bagaimanapun amalan amalan dia, artinya selama itu dia bukan syirik. Nah, dosa yang dilakukan mungkin itu di bawah tahta masyiatillah. Dia akan dimasukkan dalam surga walaupun mungkin nah amalan-amalannya sedikit ya, amalan-amalannya sedikit sehingga mungkin terlambat dia untuk masuk eh, dalam surga atau dosanya banyak mungkin dia dibersihkan kalau tidak mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah. Nah, nah jadi tidak mungkin yang dimaksud dengan alamaka minal amal ini apa? si Syirik dan hal-hal yang menggugurkan keislaman seseorang. Nah, misalnya nah, dia mengucapkan kalimat tadi syahadat ya. Nah, tidak berbuat syirik tapi dia menam, menghina Allah dan Rasulnya. Kira-kira masuk surga seperti ini? Nah, ya menghina Allah dan Rasulnya menghina ayat-ayat Allah apa kata Allah tentang orang-orang yang seperti ini la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum selesai nah, kemudian berikutnya tasnyata asyarah ma'rifatu annal mizan lahu kifatan bahwa timbangan itu nanti ada dua nah gajinya kiri dan kanan satu untuk nimbang yang lain. Seperti yang enam, kita di sekarang ini timbangan itu kan ada dua. Mana untuk menimbangnya ini mungkin apa namanya apa besi yang satu ukuran satu kilo ini yang mau ditimbang. Nah seperti itu juga di di akhirat. Tapi bagaimananya jangan ditanya. Ya, nah, tapi kisahkan? Al-Isrun yang ke-20 terakhir Ma'rifatul zikril wajah Mengenal disebutkannya adanya wah, wajah bahwa Allah mempunyai wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu a'lam Dan ini adalah akidah ahli sunnah. Nah itu tadi ringkasan dari bab fatul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Nah, silakan ya kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, kita memperbaiki dan memperkuat tauhid tersebut dan berusaha untuk membersihkannya. Insya Allah pada kesempatan lain nanti kita lanjutkan dengan bab berikutnya lanjutan ya dari tingkatan yang tertinggi dari keenam tentang keuraian tentang ke keutamaan keutamaan tauhid. Nah, kalau apa apanya? Ya ini kalau memang bisa kita mendapatkannya kenapa tidak mungkin? Ya, kenapa kita berlambat-lambat? Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhir hidup kita. Tapi janji yang disebutkan oleh Allah harus kita yakini bahwa itu pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. subhanakallahumma